على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kalau Malik rahimahullah ta'ala Fakam min abdil Fakam min abdil Da'a doa'an ghaira mubah Maka betapa banyak orang yang Berdoa dengan doa yang tidak mubah Yang tidak dibolehkan itu doa yang terlarang lalu terpenuhilah hajat tubuh kebutuhannya dalam doa tersebut. Namun wakana doa tersebut sabar berharap ini menjadi sebab kehancurannya di dunia dan di akhirat. Karena terkadang dia meminta sesuatu yang letas lumulah tidak cocok baginya untuk diminta. Bagaimana Bala'am dan Sa'labah salah atau minta harta dan akhirnya menjadi sebab kehancurannya maka hal ini sebagaimana di halaman yang lewat mengisyaratkan bahwasanya Syekhul Islam Jamiyah itu tidak mempermasalahkan usaha Sa'labah. walau kasirin da'a bi asya' fahaslat lahu dan sebagaimana banyak orang makhluk yang banyak banyak orang berdoa dengan berbagai hal fahasrat maka berbagai hal tersebut kemudian terwujud bagi mereka namun karena fiha dalam berbagai hal tersebut terdapat kebinasaan mereka Tarotan terkadang ada seorang yang memohon kepada Allah dalam bentuk yang tidak Allah sukai. Allah berfirman, berdoalah kepada Rabb kalian dan merendahkan diri wa khufyatan dan dengan lirih, tidak keras. Innahu la yuhibbul mu'tadin, ya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai orang-orang yang melampaui batas sifat doa dalam tata cara berdoa. Tidak pula melampaui batas film mas'ul dalam isi doa. Misalnya ada laki-laki berdoa ya Allah jadikanlah saya perempuan misalnya. Hmm. Nah, ini tidak dalam isi doa. Ya Allah jadikanlah aku nabi. Nah, dan tidak ada lagi nabi, ini tidak dalam al-mas'ul, dalam isi doa. Dan Allah juga tidak menyukai orang yang melampaui batas dalam sifat doa. Berdoa dengan tata cara yang tidak Nabi ajarkan. Baiklah, meskipun hajat umum hajat makhluk itu terkadang tubdo itu terpenuhi dengan doanya yang melampaui batas semacam sekelompok orang yang najallah berbisik-bisik pada Allah dalam doa mereka bimunajatin dengan bisikan yang di dalam bisikan tersebut terdapat juatun sikap lancar kepada Allah wa tidakun dan melampaui batasan Allah wa namun mereka diberi permintaan mereka fitnatan sebagai satu ujian falamma yasha Allah subhanahu lima yasha Allah subhanahu dan untuk apa yang Allah kehendaki. Bal asyadda min dzalik bahkan Nabi berat dari hal tersebut. Alas tidakkah engkau melihat sihir Fatolah samad Sihir footnote Fatolah adalah Hal-hal yang tidak jelas alat itu sebuah yang mirip dengan al mirip dengan teka-teki itu maksudnya adalah apa? jimat, jimat, jimat itu terdapat simbol-simbol yang enggak jelas kotak-kotak yang apa maksudnya segitiga apa maksudnya non kok dijejer-jejer apa maknanya ini teka-teki enggak jelas maka engkau lihat sihir, jimat, wal ain dan ain dan yang lainnya minal mu'asirat adalah hal-hal yang memberikan dampak di dunia ini dengan izin Allah. Namun apakah hal itu menunjukkan kalau Allah ridha? Tentunya tidak. Maka apa yang terwujud, apa yang terjadi, dan apa yang benar-benar terjadi real terjadi itu tidaklah mesti maknanya Allah ridho. banyak orang itu sesat gara-gara memiliki kaedah kalau nyata kita itu mesti benar, mesti Allah ridhoi. Orang bukan subhat, dukun ini bisa gitu, dukun ini bisa begitu, karena nyata. Nah, ini penjelasan yang sangat baik bisa kita Islam tentang masalah ini. Kod yukta maka sungguh terwujud dengan sebab hal tersebut dengan sebab jimat dan yang lainnya kasir banyak dari arwah nufus hal-hal yang diinginkan oleh jiwa orang. Pemazahada meskipun demikian meskipun dengan sihir orang itu bisa mewujudkan apa yang diinginkan inginkan Allah berfirman sudah mereka tahu Karena siapa yang membeli sihir orang itu tidak punya ilmu jihad kecuali harus dia beli, dia harus tukar dengan imannya. Malau fil akhirat min khalaq, maka tidak ada baginya di akhirat min khalaq, ai min nafsib, bagian sedikit pun alias kafir. Walabi sama syarabihi angkusahum dan sungguh jelek sesuatu yang mereka beli untuk diri mereka Lakukan ya alamun seandainya mereka tahu kalau anam aman wa seandainya mereka beriman dan bertakwa La batun tentu pahala di sisi Allah khair lebih baik lakukan ya alamun seandainya mereka punya Pak Fa'inah maka mereka yaitu orang-orang Yahudi mereka Mu'tarifun mengakui bahasanya sihir itu tidaklah memberikan manfaat di akhirat. Bahkan sahibu tukang sihir itu adalah orang yang merugi di akhirat. Wa inama yatasab yatasyabbasuna namun mereka hanyalah berpegang berpegang dengan manfaat sihir di dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'lamu nama yaduruhum wa la yanfa'u Dan mereka mempelajari yang membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat pada mereka. Ayat ini dalil adanya sesuatu yang murni berbahaya dan tidak mengandung manfaat. Karena Allah mengatakan sihir itu ya duruhum pada yang fauh. Hanya membuahkan bahaya dan Allah menegaskan Allah isbat manfaat dan Allah menafikan ya, menetap menafikan manfaat dan cuma menetapkan bahaya. Maka ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwa di dunia ini ada sesuatu yang murni berbahaya dan tidak mengandung baik kebaikan sedikit pun. Namun jika kita renungkan lebih dalam lagi, apakah e, benar bahasanya sihir itu tidak mengandung manfaat sedikit pun? Maka kita lihat, maka tukang sihir dapat manfaat. Dia dapat duit. Dengan sihirnya. Kalau yang minta untuk disihir atau orang yang minta supaya dilakukan sihir maka dia pun juga dapat manfaat dia bisa balas dendam ya. atau ya sihir itu tersebut misalnya bentuknya pengasihan pelet ah, dia bisa dapat cewek cantik maka kalau dilihat ya ada manfaatnya juga sebenarnya sendiri oleh karena itu maka bisa kita katakan bahasanya Allah menegaskan sihir itu adalah berbahaya dan tidak memberikan manfaat sedikit pun padahal sebenarnya ada manfaatnya Hal ini disebabkan karena manfaat sihir itu terlalu sangat-sangat kecil dibandingkan bahayanya sehingga manfaat yang kecil tersebut itu telah lebur dalam bahaya yang demikian banyak sehingga dikatakan tidak ada manfaatnya padahal ada manfaatnya ada orang dapat cewek bisa nah, ini karena sihir namun karena nah, sedikitnya bahaya sihir maka bisa kita katakan dan boleh kita katakan tidak ada manfaatnya Wakadzalika anwa'u min da'in dan demikian pula berbagai macam orang-orang yang berdoa dan orang-orang yang memohon. Kau terkadang berdoa dengan doa yang haram, namun ya selalu terwujud dengan doa tersebut, zalikal itu tujuan tadi. Namun doa tersebut iwarisuhum membuahkan untuk mereka bahaya yang lebih besar. Dan terkadang ada doa yang makruh namun juga istajab dikabulkan kemudian hukum haram dan makruh ini terkadang diketahui oleh orang yang berdoa dan terkadang tidak dia ketahui ala kenapa dia tidak tahu ala layu la dalam bentuk tidaklah dia dimaafkan ketidaktahuannya kenapa tidak tahu ketidaktahuannya tidak dimaafkan fitaksirihim, fitaksirin, fitolabil ilmi karena dia tidak tahunya disebabkan karena dia tidak sungguh-sungguh cari tahu Otak kendil haki atau sama sekali dia meninggalkan kebenaran. Apa bedanya? Taksir fitolabil ilmi itu Artinya orang itu masih cari ya, cari tahu, namun cari tahunya kurang sungguh-sungguh. Sehingga dikatakan cuma taksir. Kurang sungguh-sungguh dalam cari tahu. Takin lil hati tidak cari tahu sama sekali. Maka tidak semua tidak tahu itu dimaaf. tidak benar anggapan banyak orang atau sebagian orang yang beranggapan bahasanya tidak tahu itu dimaafkan secara mutlak. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan saya tak nggak usah ngaji saja nanti kalau saya ngaji saya tahu nanti kalau tahu udah melanggar nanti dosa kalau nggak tahu kan nggak dosa kalimat ini muncul dari asumsi sini kalau tidak tahu secara mutlak itu tidak itu dimaafkan. Orang yang tidak tahu itu dimaafkan secara mutlak. Kalau dia tahu sini tidak tahu itu itu memang e, tidak dimaafkan terkadang tidak dimaafkan maka dia tidak akan mengatakan ucapan semacam itu. Kapan seorang itu tidak tahu dan tidak dimaafkan? Ketika dia sama sekali tidak cari tahu. Takinil hak. Sama sekali dia tidak mau cari tahu. Tidak ada kepedulian untuk tahu. Atau dia cari tahu namun dia kurang sungguh-sungguh. Harusnya dia demikian sungguh-sungguhnya namun dia se seadanya, sesantainya. Dan boleh jadi orang yang berdoa dengan doa yang haram namun tidak tahu tadi layak alamu dia tidak tahu ala wajhin yu'zaru dalam bentuk dimaafkan dia dalam tidak tahu. Kapan seorang itu tidak tahu dan dia dimaafkan? Ayakuna nabi mujtahidan. Dia melakukan istihad. Dan dia memang berat beristihad dan melakukan istihad. Au muqalidan atau dia melakukan taklid dengan taklid yang boleh. <coughs> <coughs> <coughs> Karena tidak semua taklid itu boleh. Semacam mustahid dan mukhalid orang yang taklid yang keduanya itu yu'darani dimaafkan dalam semua amal. Wa khairul dan orang yang tidak dimaafkan dalam ketidaktahuannya. Orang yang berdoa dan dia tidak tahu dengan doa yang haram dan dia tidak tahu kalau itu haram namun dia tidak dimaafkan dalam tidak tahunya qad yutajawas anhu terkadang dimaafkan Fidzalika dalam doa, fidzalika doa dalam doa tersebut. Kenapa kok dimaafkan? Lika sorti hasanatihi. Karena kan, karena demikian banyak kebaikannya. Sehingga perbuatannya yaitu doa yang haram tadi dimaafkan. Terhapus dengan sebab kebaikannya itu. wasidqi qasdihi atau memang karena tulus niatnya jadi niat yang benar namun salah jalan maka orang yang salah itu terkadang tidak dihukum beliau katakan di antara sebabnya adalah niat yang benar niat yang benar Terkadang niat yang baik itu menyebabkan harusnya dihukum jadi tidak dihukum. Mereka melakukan bid'ah bagaimana? Dalam lembaran-lembaran yang lewat disampaikan dicontohkan oleh eh, Syekhul Islam tentang orang yang maulid Nabi Nah, apa contoh yang lain selain maulid Nabi? Huh? Puasa Rajab melakukan bid'ah namun dimaafkan karena niatnya yang baik salah jalan dalam niatnya maka niat yang baik adalah salah satu sebab seorang itu yang seharusnya dihukum tidak dihukum gara-gara niat yang baik maka tidak ada orang yang berbuat salah, berbuat bid'ah dan niat yang baik. Maka satu hal yang baik kita katakan seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam, ya, jika memang niatnya baik, mudah-mudahan Allah maafkan. Namun tetap salah. Ini tetap satu hal yang keliru. Namun jika memang niatnya memang sungguh-sungguh niat yang baik, niat mau beribadah namun salah jalan, mudah-mudahan kelirunya yang kemarin itu dimaafkan. Jadi antara sebab orang itu yang seharusnya itu dihukum jadi tidak dihukum adalah karena banyaknya kebaikannya. Alimah dirahmatillahi ibe atau semata-mata Allah sayang kepadanya. Atau sebab-sebab yang lain. Falhasil maka ringkasnya Anamaya pak minat doa, bahasanya doa yang dilakukan dan doa dan doa itu mustamil mengandung perkara yang terlarang secara syar'i. Maka bil jelas sebagaimana semua amal-amal ibadah. Wakat ulima dan telah diketahui bahasanya ibadah yang mengandung wasfin makruhin, hal yang terlarang, keturfa, maka terkadang diampuni hal terlarang tersebut li untuk pelaku ibadah tadi. Kenapa? Li jihadi. Maka ibadah yang mengandung hal yang terlarang, ibadah yang mengandung bid'ah misalnya. Kata beliau, ibadah yang mengandung hal yang terlarang, misalnya bid'ah, maka terkadang diampuni bid'ahnya. Untuk orang tersebut. Kenapa? Karena dia melakukan ibadah yang mengandung hal yang terlarang tadi karena istihad. Karena berilmu dan dia berniat mencari kebenaran dan dia sampai padanya ilmunya adalah cuma sampai derajat semacam ini. Ternyata itu keliru. awli taklidi atau karena ikut-ikutan dan dengan taklid yang boleh yaitu taklidnya orang awam dia ikut-ikutan. Dia melakukan ibadah dan dalam ibadahnya ada hal yang terlarang. dan nah, ada usolinya misalnya. Maka apakah orang awam ini dosa. Jangan bergerak hukum-hukum apa satu hal yang merupakan hal yang baik maka beliau katakan maka ibadah yang mandu hal yang terlarang, misal bid'ah, maka boleh jadi pelakunya dimaafkan ketika dia adalah seorang yang taklid dan dia berhak untuk taklid di sini. Karena dia orang awam dan dia tidak mendengar peng pengajaran lain kecuali selain sholat itu harus pakai usul. Dan belum pernah ada yang ngandani, belum ada yang pernah yang dakwai. Kalau usul itu tidak boleh. Guru ngaji yang ngajari dia cuma ngajar usul. Jadi orang awam maka kita katakan mungkin dimaafkan Mungkin dimaafkan karena al ini apa karena kebaikan yang demikian banyak atau hal yang lain. Tumadalika kemudian dengan tersebut lah yang dalam menghalangi untuk diketahui anadalika perbuatan terlarang dan terlarang meskipun wa ingkana meskipun hadal fa'il muayyan pelaku tertentu tersebut Fadzala telah hilang mujibul karoha Faktor yang mengharuskan Terlarang dihaki untuk orangnya Untuk dia orangnya ya, Meskipun orang ini Meskipun orang ini tidak dosa dan tidak berdosa dan tidak mendapatkan hukuman karena ada faktor-faktor tertentu maka kenyataan ini tidaklah menghalang kita untuk membahas bahwa ini perbuatannya telah salah. Ada orang awam yang melakukan bid'ah, ibadahnya pertama dengan bid'ah, kita katakan jika dia adalah memang orang awam yang taklit dan taklidnya adalah taklid yang dibenarkan, maka dia tidak dosa dan tidak mendapatkan hukuman insya Allah Taala akan tetapi hal ini tidaklah menghalangi kita untuk membahas bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang telah Maka hal ini keterangan ini menunjukkan bahwasanya ada perbedaan antara membahas perbuatan dan membahas pelaku perbuatan. Ketika kita bahas bahasanya perbuatan ini haram, dosa, bid'ah, maksiat, maka itu tidaklah mesti pelakunya dan mesti berdosa. Mesti dihukum. Dan hukum perbuatan itu berbeda dengan hukum pelaku perbuatan. Atau istilah para ulama, hukum muayyan dan hukum mutlak itu berbeda. Atau bahasa yang lebih enak didengar di telinga kita hukum perbuatan itu berbeda dengan hukum pelaku perbuatan. Wamin maka dari sini maka taulah kita yang kesalahan yang dilakukan oleh kasir menanas banyak orang karena banyak orang ketika ia belum umum sampai kepada mereka Banyak sebagian tokoh orang-orang soleh Ayan nah, di sini maknanya tokoh dan sebagian orang-orang soleh Tokoh orang-orang yang soleh Itu beribadah dengan satu ibadah Atau berdoa dengan satu doa Dan mereka jumpai dampak dari ibadah tersebut Dan dampak dari doa tadi lalu mereka jadikan hal itu sebagai bukti baiknya ibadah dan doa tersebut. Lalu mereka jadikan perbuatan tersebut sebagai amal yang dianjurkan. Seakan-akan perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang nabi. Wahada dan adalah sesuatu hal yang keliru. di mata karnahu karena dalil yang telah kami sebutkan yaitu nyata itu belum tentu diridai. Ini nyata wajah doa asara. Ada dampaknya. Oh, doa seperti ini kemudian berhasil semacam ini. Orang ikut pikir jama'i untuk bisa mendapatkan ketenangan hati. Hatinya tenang. Nah, melihat dampak yang baik Maka karena ada dampak yang baik banyak orang kemudian beranggapan ini adalah berarti perbuatannya adalah perbuatan baik. Ini adalah satu yang keliru. Karena apa yang nyata itu belum tentu benar dalam pandangan agama. Menurut agama. Khususnya lebih-lebih jika perbuatan tersebut dinamakan asarhu dampaknya itu membuahkan dampak bisa disebabkan ketulusan koma bikol bifaili yang ada pada hati pelakunya. Ketika melakukan perbuatan. ya perlu adba kemudian orang-orang yang mengikuti tadi mengikuti orang tersebut mengikutinya sorotan cuma bentuk lahiriahnya lasitkan bukan ketulusan hatinya tanpa ketulusan hatinya fayaduruna bihi maka mereka pun mendapatkan bahaya dengannya Karena karena sesungguhnya saat amal masru'an. Amal tersebut bukanlah amal yang disyariatkan. Sehingga mereka mendapatkan sawab pahala Para orang-orang yang mengikuti kemabib dan tidak ada pada hati mereka sitku Ketulusan yang dimiliki oleh Al-Fa'il pelaku pertama dia itu orang yang la Allah boleh jadi dia disebabkan sedikit tolak karena permintaan yang tulus dan niat yang benar yukafar anil fa'il maka dihapuslah dosa dari pelaku tersebut. Wa min hadzal dan maka dari maka termasuk bagian dari pembahasan hal ini adalah mayuhka apa yang diceritakan min asar libat disuyuh beberapa cerita berupa dampak yang diambil oleh para syekh hasrat bisama al mubtada yang dampak tersebut hasrat terjadi bisama al mubtada dalam nyanyian yang bid'ah mungkin maksudnya ada Syekh uh, Sufia itu melakukan ibadah dengan mendengarkan nyanyian nyanyian sufi sama al mubtada yang karena mendengarkan nyanyian tersebut maka dia bisa mendapatkan ketenangan hati atau yang lainnya. Pak Inapil kalau asar maka punya pengaruh-pengaruh tersebut ini makarat hanyalah an ahwalin dan disebabkan sifat hati komat bikulu berulai rijal yang ada pada hati mereka mereka harokah muharikun yang penggerak tersebut menggerakkan ahwal kalau bisa ma'ihi dan mereka dalam samaknya dalam nyanyiannya yang bid'ah tersebut boleh jadi adalah orang-orang yang beristihad wa ima namun boleh jadi juga dia adalah orang yang mukosir orang yang kurang sungguh-sungguh dalam cara ilmu namun taksiran namun kurang kurang sungguh-sungguh ya. ghamara menutupi ghamarahu menutupinya menutupi kesalahannya tersebut hasanatu qasdihim niat baik mereka lalu maka al-atba para pengikut itu yakut mulai hudu mendatangi surat sama potret dari nyanyian nyanyiannya diikuti walaysa hudur ulaika rijal dan tidaklah kedatangan atau kehadiran orang-orang ini sunnatun tutabak ada sunnah yang bisa diikuti wala ma'al muqtadin dan tidaklah para pengikut ini memiliki asid ketulusan qasdu dan niat yang baik yang min, min mali ajli yang karenanya udhiru mereka dimaafkan atau diampuni maka mereka binasa disebabkan hal tersebut Bagaimana diceritakan Anfati syuyuk dan sebagian Syekh mungkin maksudnya adalah Syekh Sufiyah anak ru'ya ba'da mautihi bahasanya ada orang yang bermimpi melihatnya setelah dia meninggal. Lalu di sana dalam mimpi tersebut terjadi dialog, apa yang Allah lakukan pada dirimu? Maka si Syekh Sufia mengatakan Allah uh, mendirikan aku, membuat aku berdiri di hadapannya. Kemudian Allah berkata kepadaku, wahai Syekh yang buruk, antaladhi dikunta kata masal engkaulah orang yang memperankan bisuk dawal lubna Laula andi a'lamu seandainya bukanlah karena aku mengetahui bahasa engkau adalah seorang yang tulus, seorang yang jujur niatmu, la adab tukah bisa aku akan menghadap Ini bicara tentang masalah nyanyian Sufia. Maka ada orang yang menghadiri majelis nyanyian Sufia, nyanyi, Dan dia mendapatkan asar yang baik dari nyanyian tersebut maka kata Syekhul Islam dia mendapatkan dampak yang baik dari nyanyian sufiah tersebut adalah karena ketulusan niatnya. Di samping itu, dia adalah beristihad yang keliru atau tidak dia taksir dalam masalah ilmu, namun taksirnya ini dimaafkan disebabkan karena niat baiknya. Ada mendapatkan manfaat. Lalu kemudian orang-orang yang mengikutinya itu cuma mengikuti nyanyiannya saja, mendengarkan nyanyiannya, tidak diri dengan niat yang benar. Maka orang ini, maka si pengikut ini malah binasa. Faidah sami'ta doa, maka jika engkau mendengar satu doa, atau satu munajat yang terlarang dalam syariat. Namun kudia terpenuhi hajat pelakunya. Maka fakasiron fakasirun mayakunu min hadan Maka umumnya itu adalah karena jenis ini. Yaitu hal ini dikabulkan disebabkan karena ketulusan hatinya Walihada ala karena itu kanal a'imah maka para imam yaitu orang-orang yang punya ilmu tentang sifat Allah mereka membenci hadah hal ini min asabim dari murid-muridnya. Wa in wajada ashabum asara meskipun murid-muridnya itu menjumpai pengaruhnya. Kama yuka an samnun sebagaimana diriwayatkan, diceritakan dari seorang yang bernama Samnon Al-Muhib. Waqa'a fil qabri syai' min hadil ayat. Dia mengatakan <coughs> terlintas dalam hatiku syai'un min hadil ayat sesuatu dari ayat-ayat ini ila Dajlah yang mendorongku untuk pergi ke Tigris, sungai di Irak. Fakultu maka aku katakan, wa izzatika demi kemuliaan ya Allah. Aku tidak akan pergi ke Tigris. Hatta yakhujuli sehingga keluar untuk kuhutun seekor ikan maka keluarlah ikan yang besar makal sebagaimana dia dia katakan Fabalagha dzalika Junaidah. Maka kisahnya Samnon ini sampai ke telinganya Al Junaid. Maka komentar Junaid kalau aku malah ya oh uhibbu maka aku ingin keluar kepada seekor ular lalu membunuhnya tentang Samnon lihat footnote 8 di Samnon bin Hamzah al Khawat seorang sufi penyair sama nafsu dia namakan dirinya sendiri Samnun al kadzab dia tinggal di Baghdad dan meninggal di Baghdad tahun 211 Nah Junaid juga seorang sufi Namun kita lihat komentar Junaid Ini samnun saya tidak, uh, eh, paham dengan jelas apa yang dimaksud syait min hadil ayat namun yang nampak adalah berdasarkan konteks cerita yang disampaikan oleh Syekhul Islam ada satu amal jadi samnun ini punya keinginan untuk melakukan satu amal yang dilakukan di dekat eh, sungai Tigris. ini mengatakan saya, saya akan amal melakukan amal ini kalau saya mendapatkan tanda kalau amalnya adalah amal yang benar yaitu dengan keluarnya ikan maka keluarlah ikan maka dia, artinya apa Samnun ini menjadikan tolak ukur kebenaran tolak ukur ini adalah satu perbuatan amal yang baik dengan adanya keanehan oh, kalau ada eh, saya mau kalau ada keluar ikan maka keluar ikan oh berarti ini yang saya inginkan dalam hati saya ini adalah benar kemudian diamalkan nah kaidahnya saman ini dicela oleh al -Jumaih. nyata itu belum tentu benar ada pengaruhnya itu belum tentu kalau ini adalah satu hal yang hak maka Junaid mengatakan saya malah ingin yang keluar ke ular yang makan dia saja. Maka dari demikian pula hukialana saya mendapatkan cerita bahasanya sebagian orang-orang yang al-mujawrina bil Madinah. Orang-orang yang beriktikaf di Madinah, di Masjid Nabawi. Ja'a ila indi kubur Nabi. Datang ke dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. alaihi andal at'imah. Lalu orang ini pun punya menginginkan satu jenis makanan. Maka datanglah Ba'dul Hashimin sebagian keturunan Bani Hashim kepadanya lalu mengatakan sesungguhnya Nabi saw mengutus ba'asaka laka dalika Faqala dan berkata kepadamu, uhud min ingdina keluarlah engkau dari sisi kami." Fainaman inaman yakunu ingdana maka orang-orang yang bersama kami la mislahada tidaklah punya keinginan semisal ini. Wa dan yang lain kudiat awa ijuhum ditunaikan kebutuhan mereka. Walam yakul lahum mislah ada namun eh, Sa'adul Hashimi tersebut tidak berkata kepada mereka semisal hal itu. Listihadihim awli taklidihim karena istihad mereka atau taklid mereka atau karena keterbatasan fil ilmi ilmu mereka. Faina yurfar lil jahil ma yurfar lil ghairihi. Maka sebenarnya orang yang bodoh itu diampuni dengan satu hal yang tidak diampunkan untuk orang yang tidak bodoh. Kama yuka sebagaimana cerita tentang Barah al-Abid. Siapa itu? Ya, tiga disebutkan dalam kitab At-Tawabin ya Ibnu Qudamah bahasanya Barah ini adalah ahadul obat Bani Israel adalah salah seorang ahli ibadah Bani Israel Setelah minhu Musa, Nabi Musa meminta kepadanya al-istisqa agar berdoa memohon hujan. Maka barang ini mengatakan kudusun kudus. Masuci engkau, masuci engkau. Ya Allah, sebenarnya apa yang ada di sisimu tidaklah pernah habis. Dan perbendaraanmu tidak akan pernah musnah. Wa anta bil bukhli la turma dan engkau tidaklah dinilai sebagai seorang zat yang pelit Fama hadha alladhi la ta'rifu bihi maka hal ini yaitu pelit adalah satu hal yang kau la tu'rafu bi tidaklah dikenal dengannya. Iskin al-ghaisatun hujan kepada kami as-sa'ata as-sa'ah sekarang juga sekarang juga fangsarafa yahusani al maka bubarlah keduanya yaitu Musa dan sang ahli ibadah ini dalam keadaan melewati lumpur Ibnu Qudamah menisbatkan kisah ini dari Ibnu Barak dalam kitabnya Raudah jadi disebutkan pada Ka'ab al-Ahbar. Bagaimana diceritakan dari Bar al-Abid Allah di istasqa fi Bani Israel yang memohon hujan untuk Bani Israel. Apa syahidnya? E, maka berdasarkan ini nampak dari perkataan Rasulullah bahasanya dalam doanya bar ini terdapat kalimat-kalimat yang tidak tepat dalam kata-katanya bar ini karena dia adalah bar al aqidah adalah seorang ahli ibadah yang ilmunya mungkin terbatas maka hujan turun nun ini tidaklah menunjukkan bahasanya semua perkataannya adalah benar ada sebagian dari kalimat doanya yang kurang tepat dikatakan uh, eh, yufar lil jahil mala yufar lil ghairi doanya barah ini dinilai oleh Islam ada kalimat yang terlarang namun dimaafkan bahkan apa yang diinginkan terwujud yaitu turunlah hujan Walihat oleh karena itu mayoritas mayuhka fi hadzal bab cerita-cerita seputar hal ini inna huwa hanyalah <coughs> cerita-cerita dari orang yang qasirul ma'rifah, yang ilmunya terbatas, ilmunya pas-pasan, alias orang bodoh. Walau karena ada syar'an seandainya salah satu hal yang merupakan syariat dan agama, tentu orang yang punya ilmu aulabi lebih berhak dengannya. Walikol dan tidak boleh orang mengatakan haula mereka-mereka karena nakosot karena kurang ilmunya maka boleh bagi mereka hal tersebut. Nah, ini kalimat ini tidak boleh dikatakan. Karena Allah Subhanahu wa taala Lami sawir tidaklah membolehkan hal ini untuk semua orang, untuk seorang pun. Akan tapi keterbatasan ilmu qad terkadang yurja ma'ahu menyebabkan kita berharap adanya maaf dan ampunan untuk orang tersebut. Adapun dianjurkannya hal yang makro atau dibolehkannya hal yang haram, farid maka kita tidaklah membedakan antara api maaf dari pelaku dan ampunan untuk pelaku dan antara mubahnya satu perbuatan atau dicintainya satu perbuatan. baik itu berkaitan dengan perbuatan yang sama atau sebagian sifatnya. Maksudnya lihat footnote Anal afa anil fa'il Dimaafkannya seorang pelaku Dan adanya ampunan bagi seorang pelaku Latak tadi tidaklah menunjukkan Bolehnya perbuatannya Atau dicintainya perbuatannya Selama perbuatan tersebut Bukanlah perbuatan yang mubah berdasarkan dalil syar'i muktabar yang bisa diakui. Wakat alimta dan kau telah tahu bahwa sejumlah orang yang meminta hajat membatil makburin minta hajat kepada orang yang sudah mati yang sudah dimakamkan menjadi nabi dan orang saleh lalu terkabullah lalu terwujudlah hajatnya kok bisa ini ada orang yang minta-minta pada kubur wali kok kabur? Maka jawabannya wawalayakhut amma dakartu. Maka tidaklah keluar dari apa yang telah kami sebutkan. Yang intinya apa? <coughs> Nyatanya satu perbuatan ada dampaknya dari satu perbuatan tidaklah menunjukkan kalau perbuatan tersebut bernilai kebenaran di sisi Allah. Walaysa dalika bisya'in fayutaba dan itu pun bukan syariat yang diikuti bukan pula sunnah. Wa inna yasbut sesungguhnya ditetapkan dianjurkannya satu perbuatan dan dijadikan satu perbuatan tersebut sebagai agama dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat kunang awal. Maka agama satu amal itu ditetapkan sebagai agama berdasarkan Quran dan Sunnah dan ijma salaf, ijma sahabat. Wa masih wahadhi adapun minal umur al muhdasah perkara-perkara bid'ah yang selain hal ini maka tidak dianjurkan. Maka tidak ada hukum anjuran yang sumbernya bukan tiga hal tadi. Meskipun perkara yang diada-adakan tersebut ahyanan terkadang mengandung manfaat karena kita naklah meyakini bahasanya bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Kenapa kok kita bisa yakin? Karena seandainya manfaatnya lebih besar daripada bahayanya tentu telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tahrim kemudian hukum haram atau hukum makruh yang berkaitan dengan doa-doa yang terlarang maka boleh jadi satu dosa doa itu terlarang menjadi matlub terlarang disebabkan isi doa wa imam menjadi nafsi tolak dan boleh jadi terlarang dari sisi doanya itu sendiri Bahkan tadi melampaui batas dalam doa itu boleh jadi dalam isi doa dan dalam tata cara berdoa Demikian pula isti'adah yang terlarang atau yang makruh, maka terlarangnya boleh jadi menjadi dari aspek al-musta'ad minhu, isi doanya. Wa imasat boleh jadi menjadi nafsil isti'adah. Boleh jadi doanya sendiri. Fainjauna min dalika syar maka mereka selamat dari keburukan itu dan terjumus dalam perkara yang lebih besar lagi.